Saudara dimuliakan Allah Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Al-Mahmudu Allahu Jallalu Wal musalliya Alaihi Muhammadun wa aluh Wal mad'u lahu Ad-dinu wa Segala puji hanya bagi Allah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha memiliki kekuatan. Kita mohon kepada Allah agar Allah menggolongkan kita menjadi golongan orang-orang yang makin tua, makin jadi. Tapi bukan jadi-jadian. Makin tua, makin jadi. Maksudnya makin jadi apa? Makin jadi dekat dengan Allah, makin jadi akrab dengan Rasulullah, makin jadi bermanfaat bagi makhluk-makhluk Allah. Bukan makin tua-tua keladi. Salawat serta salam akan selalu tercurahkan Untuk siapa? Untuk sosok manusia yang sangat mulia Basharan la kal bashar Hakikatnya beliau itu memang manusia seperti kita Tapi pada hakikatnya beliau itu tidak seperti manusia-manusia pada umumnya Beliau adalah orang yang sangat mulia dan dimuliakan oleh yang maha mulia Allahumma salli wa sallim wa barik dan beliau ini adalah seorang pemimpin yang sangat cinta kepada kita. Makanya hari ini kita akan berbicara tentang kepemimpinan. Ah, karena walau bagaimanapun semua kita ini pada dasarnya adalah pemimpin. Suami pemimpin bagi istri dan anaknya. Ibu pemimpin bagi anak dan suaminya itu istri preman <laughs> ibu pemimpin bagi anak-anaknya bertanggung jawab kepada anak dan apa yang ada dalam rumah yang ditinggalkan oleh suaminya ah kalau ngomong-ngomong soal pemimpin bu cuma satu-satunya loh pemimpin di dunia ini dan nanti pemimpin di akhirat sana yang betul-betul mencintai umatnya cuma satu loh cuma satu loh pemimpin zaman sekarang yang benar-benar cinta dengan umatnya itu cuma satu siapa Nabi kita Muhammad sallallahu dan ini ada buktinya betapa Rasul sangat cinta kepada kita dan ini perlu saya sampaikan biar yang di rumah yang kurang pandai mencintai Nabi <laughs> malu dong masa orang jelas-jelas mencintai kita kalau kita nggak mau mencintainya benar nggak iya kan kalau orang mencintai kita maka kita harus lebih mencintainya betul Bu, Nabi Muhammad itu sangat cinta kepada kita. Yang pertama, bukti cintanya Nabi. Satu-satunya pemimpin di dunia ini dan pemimpin di akhirat sana ketika akan meninggal dunia menghadap Allah Subhanahu wa taala meninggalkan dunia yang fana ini sebelum matanya tertutup, sebelum bibirnya terkunci. Siapa yang beliau panggil di akhir hayatnya? Siapa? Ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Pertanyaan saya, apa ada pemimpin zaman sekarang ketika akan rojiun dia, akan game over, yang dia panggil rakyatku, rakyatku, rakyatku, mimpi kali ya, <laughs> betul? <laughs> iya kan, boro-boro mau rakyatnya. Betul kan? nah, cuma satu loh pemimpin yang selalu ingat sampai akhir hayatnya. Bukan di saat beliau sedang hidup, tapi beliau akan meninggal dunia pun beliau ingat dengan kita. Makanya terlalu kalau ada orang yang nggak mau mengingat Nabi dalam renungan doanya. Benar gak? Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad يا مسلمين صلوا عليه صلوا عليه yang kedua betapa Nabi Muhammad itu sangat cinta kepada kita loh Bu. Mana bukti cintanya? Cuma satu-satunya pemimpin di dunia ini dan pemimpin di akhirat sana. Ketika beliau berada di posisi yang paling tinggi. Tempat yang paling empuk loh Bu beliau masih mau lihat ke bawah bahkan masih mau turun lagi ke bawah dan itu dibuktikan Nabi ketika Mi'raj Nabi Muhammad itu pernah naik ke tempat yang dikenal dengan nama Ufukil A'la Sidratil Muntaha ketemu dengan Allah Azza wa Jalla di mana tidak ada satu makhluk pun yang pernah menginjakan kakinya sampai ke tempat ini enggak ada loh Bahkan Jibril pun gak sanggup loh memenuhi Nabi ke level ini. Jibril berkata, Ya Rasul, saya gak sanggup memenuhi sampai ke atas. Bisa terbakar saya, Ya Rasul. Begitu Nabi naik ke tempat ini, ketemu dengan Allah yang maha tinggi. Nabi nggak langsung merasa tinggi loh. Nabi nggak langsung merasa besar loh. Walaupun yang Nabi temuin adalah yang maha besar. Ketika berada di atas, Nabi masih mau loh ngintip ke bawah. Bahkan masih mau turun lagi ke bawah. Ditanya Allah Muhammad, kenapa masih mau turun? Apa jawab Nabi? Ya Allah, saya terbayang dengan umatku yang ada di bawah. Pertanyaan saya, apa ada pemimpin yang seperti ini? Dan ketika lagi di atas masih rajin main ke bawah. Ada bu, ketika mau kampanye. <laughs> ketika mau kampanye rajin baru main ke bawah, benar gak? <laughs> Temennya orang-orang kecil, begitu udah menang ngumpulnya dengan orang-orang besar. Gak peduli naik lagi ke atas, gak peduli dengan apa yang terjadi di bawah, betul kan? <laughs> Itu potret pemimpin zaman sekarang. Lihat Rasul berada di tempat yang paling tinggi nggak pernah orang berada di sana tapi beliau masih tetap mau turun-turun ke bawah subhanallah pemirsa dimuliakan Allah ah, seperti yang tadi saya sampaikan cuma satu-satunya pemimpin di dunia ini yang ketika berada di atas tidak pernah ada kata-kata sombong dalam kamus kehidupannya walaupun beliau berada di tempat paling tinggi loh pemimpin zaman sekarang baru ngerasain jabatan duniawi jabatan lima tahun sekali kalau jalan pundak duluan sombongnya minta ampun loh padahal jabatannya cuma di dunia loh Nabi Muhammad itu pernah naik di tempat yang paling tinggi tapi nggak pernah sombong <laughs> kalau pemimpin zaman sekarang kan kalau lagi di atas selalu menganggap lawan bicaranya kecil dan selalu menganggap dirinya besar benar nggak Nabi Muhammad subhanallah lagi di atas saja masih mau main-main ke bawah. ha, pemimpin sekarang kalau lagi perlu main ke bawah. Kalau nggak perlu, lupa dengan kita. Itu potret pemimpin zaman sekarang. <laughs> Kalau lagi perlu, uh, acara maulid nggak diundang datang loh. Gak diminta nyumbang. Begitu sudah menang acara maulid nggak mau datang. Dikirimin proposal nggak mau nyumbang. Itulah namanya pemimpin ayak-ayak wahai. Pemimpin zaman sekarang begitu kan? Seperti kacang yang lupa dengan kulitnya ya. Dia lupa loh Dia, dia bisa jadi besar itu berangkat dari dukungan orang-orang kecil Gak mungkin loh orang bisa jadi besar Kalau bukan karena didukung oleh orang-orang kecil Dan jangan pernah meremehkan orang kecil loh Berapa banyak saya kumpul dengan orang-orang kecil Tapi saya belajar Mereka bisa memiliki jiwa yang besar Dan tidak sedikit saya duduk dengan orang-orang besar Tapi mereka memiliki hati yang kecil Mengaku besar tapi jiwa mereka kerdil. Tidak sedikit orang kecil, tapi besar jiwanya. Subhan. Bu, mereka lupa loh. Mereka bisa berada di besar itu karena orang-orang ke. Coba lihat genting. Pernah lihat genting? Pernah ketimpa genting? Oh. Amin, <laughs> amin, jangan Bu, lihat genting posisinya di mana? Atas Siapa bilang di bawah? <laughs> Posisi genting di atas loh Kenapa genting itu bisa kokoh berada di atas? Karena ada tiang yang menjadi penopangnya Gak mungkin genting itu bisa bertahan lama di atas kalau bukan karena jasa tiang hmm. Makanya gak mungkin orang bisa jadi besar kalau bukan karena didukung oleh orang-orang kecil Makanya para pemimpin mestinya sadar Bisa jadi besar itu tidak terlepas dari golongan orang-orang ke yeah. kecil Subha Yang ketiga Bu, cuma satu-satunya loh pemimpin di dunia ini Ketika mendapat kenikmatan ketika melihat sebuah kelezatan beliau nggak lupa dengan umatnya cuma satu loh Nabi Muhammad dan itu dibuktikan Nabi loh ketika Nabi Mi'raj Nabi dipersilahkan Allah melihat sumber kenikmatan yaitu syurga semua apa yang ada di dalamnya indah nikmat Nabi itu adalah salah seorang yang pernah masuk ke dalam syurga Pernah melihat isinya Pernah menikmati apa yang ada di dalamnya tapi Nabi nggak betah masih mau keluar lagi dari syurga Ditanya Allah Muhammad kenapa mau keluar Ya Rasul ya Allah Saya terbayang dengan umatku yang ada di bawah ya Allah Dan saya nggak mau lama-lama di sini Kalau nggak kalau nggak semua umatku dibawa masuk ke dalamnya Ada nggak pemimpin yang mikirin sedahsyat ini Bu? Senang ngajak-ngajak Pemimpin zaman sekarang susah ngajak-ngajak orang senang lupa dengan kita Benar nggak? <laughs> Itulah potret pemimpin zaman sekarang. Bu, Bu, Nabi Muhammad itu udah masuk surga beneran masih mau keluar loh karena rasa cintanya kepada kita mengalahkan segala-galanya. Lihat ada Nabi Idris masuk surga nggak mau keluar loh. <laughs> Masuk surga nggak mau keluar. Tapi Nabi Muhammad <laughs> udah kayak gitu. Iya. Nabi Muhammad begitu masuk surga masih mau keluar dari surga bahkan berusaha untuk mengajak kita masuk ke sana semuanya subhanallah karena ingat kepada um, pemimpin sekarang baru ngerasain surga-surgaan. Baru ngerasain surga duniawi sesaat, udah lupa dengan rakyatnya. Najis teralala. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah para pemimpin-pemimpin kita. Amin. Amin. <laughs> ah, Bu, maksudnya para pemimpin kita belajar dari Rasul Sallallahu Alaihi Kalau ngomong-ngomong soal pemimpin, Nabi mengingatkan apa? Cintailah pemimpin yang mencintaimu. Jangan pernah mencintai pemimpin yang tidak punya kata cinta untuk dirimu. Subhan Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Kalau berbicara tentang pemimpin Rasulullah kembali mengingatkan kita Kullukum ra'in Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati pada dasarnya kita semuanya adalah pemimpin dan kita nanti akan ditanya oleh Allah sejauh mana keberhasilan kita dalam memimpin apa yang sudah Allah amanahkan kepada kita. Siap-siaplah Bu, Ibu nanti akan ditanya oleh Allah sejauh mana Ibu bisa memberikan contoh yang baik kepada anak-anak kita. Ingat loh, yang paling banyak mewarnai anak itu adalah i. Ibu. Yang paling sering duduk dengan anak siapa? Ibu. Yang paling sering di rumah siapa? Ibu. Yang paling sering ngomel? <laughs> Eh, ya maksudnya yang ngomelin anak-anaknya. Makanya mau jadi apa anaknya itu tergantung bagaimana ibunya. <laughs> Bu, kita akan ditanya loh tentang kepemimpinan kita. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan kajian kita. Pemirsa dimuliakan Allah. Ah, seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Semua yang ada di samping saya ini adalah pemimpin dan kita semuanya adalah pemimpin. Yang terkecil adalah kita memimpin diri kita sendiri. Ah, kalau ibu memimpin anak-anak. Bu, bagaimana yang dipimpin mau ngedengerin kita? Kalau kita nggak bisa memberikan contoh kepemimpin yang baik dalam rumah tangga kita. Mau jadi apa anak itu tergantung ayah ibunya, apalagi yang lebih sering dengan dia itu adalah ibunya ayah pergi pagi pulang pagi lebih banyak ibunya kan bahkan ada yang pergi pagi tiga kali lebaran nggak pulang-pulang kan lebih banyak ibu kan dibanding ayah artinya yang lebih banyak memberikan warna yang lebih dominan menentukan anaknya mau jadi apa itu ada di tangan i ibu, ibu subhanallah yang lebih intim itu adalah ibu Makanya mau jadi apa itu tergantung ibunya. Monggo silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya Ibu Cici dari Majlis Taklim Alhamid, Kampung Irian, Bekasi. Saya mau, bertanya Pak Ustadz, bagaimana caranya kita biar lebih dekat berkomunikasi dengan anak supaya tidak terjerumus dengan kayak narkoba gitu. Terus apa tuh namanya tadi Maharul? MBM iya. iya. <laughs> gimana caranya gitu oh, oh, gimana caranya gitu berkomunikasi lebih baik. dekat lagi dengan anak baik kasih ah. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ngomong-ngomong anaknya berapa bu Anaknya tiga tiga orang apa tiga lusin tiga tiga orang <laughs> tiga orang baik satu keluar STM satu lagi keluar oh. baik ah kalau ngomong-ngomong bagaimana cara menjalin komunikasi baik yang pertama kita harus mengamalkan hadis rasul Rasulullah SAW itu sangat indah Sangat pandai dalam mendidik anak Dan ada polanya yang Rasul ajarkan Yang pertama apa? La'ib waladaka Anak kalau umur 0 sampai 7 Cara mendidiknya Jangan sekali-kali pakai kekerasan 0 sampai 7 Cara mengajarinya Ajarin dia sambil bermain Ciluk bah begitu Diajar sambil bermain loh kecil. Ya namanya anak kecil kan. Masa ngajarin, ayo kamu, pergi jalan kamu. Betul kan? 0 sampai 7, ajarin dia sambil bermain. Makanya hadis Nabi ini dicuri orang barat. Diam-diam dia bikin taman kanak-kanak. Itu sejarah awalnya mereka itu mencuri hadis Nabi. Orang Nabi Muhammad itu <laughs> begini kalau urusan mendidik anak. 0 sampai 7, ajarin sambil bermain. Yang kedua, pola kedua, 7 sampai 14 kelipatan kedua kalau dia nggak sholat pukul tapi pukulan sayang bukan melukai yang ketiga tujuh tahun ketiga fase yang ketiga wasohib husab'an stop jangan anggap mereka lagi sebagai anak lalu anggap sebagai apa sebagai temanmu sahabatmu biar kalau ada apa-apa yang menimpa dirinya dia nggak bangga cerita ke temannya tapi dia lebih bangga bercerita dengan ayah ibunya. Lebih senang curhat ke ayah ibunya. Kenapa? Karena dia menganggap ibu dan ayahnya bisa jadi teman bicara yang baik bagi dia. Benar nggak? Gak sedikit loh banyak anak muda datang ke saya. Ustadz OMG. Maksudnya oh my god. Saya punya ibu itu Ustadz. Aduh, saya udah gede tapi dianggap anak. Tiap hari nggak bisa mau diajak ngomong Makanya saya lebih bangga chatting dengan teman berjam-jam ketimbang dengan orang tua. Kenapa? Karena saya merasa jauh dengan orang tua saya. Saya menganggap orang tua itu tidak bisa menjadi teman bicara yang baik bagi saya. Gimana saya mau curhat? Makanya dia lebih sering curhat ke orang tua atau temannya ketimbang kita. Betul kan? Makanya Bu, jangan ciptakan jarak antara kita dengan orang tua. Belajarlah dari Al-Quran. Betapa Quran itu begitu indah. Lihat di dalamnya Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan komunikasi yang indah antara orang tua dengan anak. Belajar dari kisah siapa? Ibrahim alaihissalam. Mana komunikasi yang dijalin Ibrahim selaku orang tua kepada anaknya? Lihat loh bu, ketika malam hari dia dimimpikan Allah. Dalam mimpinya disuruh menyembelih anaknya. Apakah Ibrahim langsung berkata, Ismail, come here. Come here, serahkan lehermu Enggak Enggak langsung main potong Diajak ngomong dulu diskusi Ismail, tadi malam ayah mimpi loh sayang dalam mimpi disuruh nyembelihmu kira-kira komentarmu gimana? nak Fando mada taro Diminta pendapatnya Itu yang saya maksudkan Ada komunikasi antara ayah dengan <laughs> anak Makanya Ismail jadi anak yang soleh Kenapa? Karena dia belajar dari ayahnya Betul kan? Nah kalau yang kedua Komunikasi antara anak dengan orang tua Belajar dari kisah siapa? Nabi Allah Yusuf dengan ayahnya Subhanallah Kalau ayah dengan anak Ibrahim dengan Ismail. Kalau anak dengan ayah itu belajar dari Yusuf. Lihat Yusuf, malam harinya mimpi, lihat bintang semua sujud kepada dia. Dia langsung nemuin ayahnya, curhat ceritanya. Ya, tadi malam Yusuf mimpi loh, bintang semuanya sujud loh. Subhanallah. Itu yang saya maksudkan. Kalau komunikasi ini bisa dibina, insya Allah anak kita akan menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Bisa dimuliakan Allah, mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Yang harus kita ingat adalah akan bagaimana anak-anak kita tergantung bagaimana kita memberikan contoh yang baik kepada mereka. Ma fil aba fil abna. Apa yang ada pada orang tua akan turun kepada anak-anaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana hablana lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad Alhamdulillahirabbil alamin. صلاة الله